بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على إمام الموحدين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا أحينا بلا إله إلا الله وأمتنا يا ربنا بلا إله إلا الله وصرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة أهل لا إله إلا الله أما بعد Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat takrif dan itu penting agar kita tahu siapa-siapa sih yang berkewajiban untuk mempelajari hukum-hukum hukum-hukum syarak karena yang akan kita bahas adalah masalah akidah ini ada hukumannya dengan hukum syarat wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan akidah Bahkan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menyelamatkan iman dan akidah kita. Semuanya tidak ada artinya jika orang itu akidahnya sesat dan salah. Sehebat apapun orang tersebut, akan tapi jika akidahnya sesat dan salah, maka amalnya tidak akan berguna. Kebaikan yang dilakukan di dunia oleh orang yang bukan ahli la ilaha illallah, maka kebaikan itu akan sia-sia dan tidak akan mereka lihat kelak di akhirat. Maka kunci untuk bisa diterima kebaikan semuanya, amal baik adalah jika orang itu sudah mempunyai kuncinya adalah la ilaha illallah atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita belajar ilmu mengukuhkan keimanan tersebut yaitu yang saat ini kita tekuni dan kita belajar yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita sudah tahu bahwa syarat-syarat orang mukallaf ada empat, kemudian tambah satu menjadi lima. Hendaknya orang tersebut arah berakal. Yang tidak berakal maka dia tidak punya beban kewajiban apapun. Kalau mati dia masuk surga. Begitu juga anak kecil yang belum balik tidak punya beban kewajiban, tapi ingat dalam hal ini jangan orang jangan lupa dan lalai. Kalau ada anak masih umur belum balik misalnya, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Jika mereka belum balik, maka mereka belum punya kewajiban apapun. Tidak sholat, tidak puasa. Termasuk yang kita bahas saat ini. Akan tetapi wajib bagi orang tua untuk mengenalkan mereka kepada syariat. Nabi mengajarkan muru awladakum bisolati inda sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk bisa kenal solat mulai umur 7 tahun usia tamyiz. Tamyiz adalah orang yang sudah punya akal dan dia bisa mandiri. Umurnya 7 tahun Hijriah. Sehingga disederhanakan syarat tamyiz ada dua. Umurnya 7 tahun Hijriah, yang kedua adalah dia bisa mandiri. Maka orang itu disebut tamyiz. Kalau umurnya 8 tahun, 9 tahun sekalipun akan tapi mohon maaf ada sebagian yang akalnya sangat kurang sehingga biarpun 10 tahun dia masih seperti anak kecil maka dia tidak akan menjadi tamyiz jadi belum bisa diajari apapun baik kalau sudah mulai umur 7 tahun maka kita wajib mengajari mereka segala kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang dewasa nanti orang balik sehingga jangan lengah jangan lupa orang tua kadang mentang-mentang anaknya masih kecil dibiarkan dia tidak sholat dibiarkan tidak puasa bajunya pun semaunya bahkan mungkin ada seorang ustadz yang lengah maka ketahuilah kalau anak kita sudah mulai utuh 7 tahun, wajib kita ajari untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Termasuk menutup aurat. Biarpun sesaat dicopot kerudungnya karena masih anak kecil, akan tapi sudah harus kita latih mulai umur tujuh tahun. Solat pun demikian mungkin masih tolah-toleh. Memang harus kita kenalkan solat hingga di saat suatu ketika sudah balik, seperti yang kita sebutkan kemarin balik itu kayak apa. Maka dia sudah punya persiapan. Maka ingat, jangan sampai lupa dan lengah para orang tua Biarpun anak kita belum balik, bukan berarti anak kita harus kita biarkan. Tapi wajib kita mengajari mereka segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Muru awladakum bisolati inda sab'in wadribu alaiha uh, wadribu wadribu alaiha inda ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun sedikit ditekesin lagi, dipukul, dihukum, akan tapi pukulannya bukan pukulan bogem begini, akan tapi ada sedikit pukulan yang menjadikan dia takut apakah dipukul di bagian kakinya dan pukulannya pun bukan pukulan yang keras. Dan ini adalah yang diingkari oleh pendidik-pendidik baru di barat sana, dipikir memukul ini adalah mukul kayak apa. Sementara bahkan nanti ada hubungannya dengan HAM, memukul anak adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Memukul yang diajar oleh Nabi adalah pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan siksa. Anak kecil bukan untuk disiksa, akan tapi dididik. Baik, kemudian setelah itu yang ketiga kemarin kita sebutkan apa itu bahwasanya harus angga, eh, pendengarannya ataupun penglihatannya bisa melihat atau bukan dan salamatul hawas. Indranya bisa melihat atau bisa mendengar, yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar maka tidak akan bisa faham perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang keempat harus sampai kepadanya dakwah. Kemudian di situ ada permasalahan pembahasan. Sebelum kita memasuki Kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui berkenaan dengan akidah. Ada permasalahan masalah masa fatrah. Masa fatrah adalah masa tidak adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya disangkut potkan dengan kekurang ajaran sebagian orang. Disangkut potkan dengan orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di akhir zaman ini orang yang lidahnya begitu ringannya mengatakan bahwasanya Bapak Ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Subhanallah. Itu karena kekurang ajaran mereka dan karena lemahnya ilmu mereka dan juga salahnya mereka di dalam berhujjah. Di situ dibahas oleh pakar akidah berkenaan tentang taklif tadi. Tentang taklif tadi dibahas tentang bagaimana bapak ibunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Wa ila adin akhahum oh, Kepada Ba'ad ada. Thamud ada. Jadi ada Madian, Shu'aib, semuanya ada nabi diutus untuk setiap nabi diutus untuk kaumnya. Maka yang bukan kaumnya tidak berkewajiban untuk mematuhinya. Akan tapi kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau adalah dikutus untuk semesta, keafatan, semua manusia, tanpa terkecuali. Maka dari itu, bagaimana hukumnya orang-orang Arab yang waktu itu belum ada nabi, belum ada utusan? Sayyidina Isa alaihissalam diutus bukan untuk orang Arab, orang Quraisy. Sayyidina Musa untuk Bani Israel, begitu juga Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim pun ternyata diutus untuk orang Irak. Dan Nabi Ismail pergi ke eh, ke Hijaz pun ternyata Nabi Ismail juga diutus untuk orang Jurhum, Jurhumiyin. Baik. Yang jelas ini ada pembahasan besar yang harus kita fahami bahwa Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa kunna ya, Allah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an litundzira ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam ayat lain, "Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Aku belum Allah Allah belum pernah mengutus orang Mekah ini seorang utusan. Seorang utusan. Artinya belum ada utusan saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali sudah ada utusan datang kepada mereka. Dan ingat ahli sunnah wal jamaah beda dengan mu'tazilah. Keimanan, keyakinan kepada Allah menurut ahli sunnah wal jamaah harus dibarengi antara syariat dengan akal. Tidak cukup dengan dengan akal saja berbeda dengan kaum mu'tazilah. Mereka mengatakan kita bisa menemukan Tuhan dengan akal. Kita bisa menemukan Tuhan dengan akal, tapi tidak. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan Memang menemukan Tuhan maksudnya meyakini bahwasanya ada Allah, ada Tuhan dengan akal akan tapi nanti harus dibarengi dengan syariat agar tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan bisa tetap mereka bisa sampai kepada titik harus mempercayai adanya Tuhan. Akan tapi ternyata ada salah Tuhan yang salah-salah menyembah Tuhan. Tuhan mereka ternyata ada yang menuhankan pepohonan, menuhankan raja, menuhankan sesuatu yang dianggap memberikan manfaat kepada mereka. Atau sesuatu yang dianggap membahayakan kepada mereka. Sehingga dituhankan. Padahal mereka sama sudah eh, sampai kepada satu titik percaya akan adanya Tuhan dan itu adalah fitrah manusia. Semua manusia berakal dengan fitrahnya itu mencari namanya Tuhan. Tidak ada satu bangsa kecuali mereka mencari Tuhan. Tidak ada satu manusia yang berakal kecuali mencari yang namanya Tuhan. Cuman karena tidak ada petunjuk namanya syariat, lihat ya Tuhannya macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan matahari, ada Tuhan api, ada Tuhan pepohonan yang gede, ada Tuhan Tuhan rajanya, ketua kabilahnya dan macam-macam. Ada Tuhan bintang, akan tapi mereka sama, ketemu satu titik bahwasanya harus ada yang namanya Tuhan. Kalau ada yang mengatakan bahasanya kami tidak percaya akan adanya Tuhan. Ateis atau mulhid atau dahrin orang yang mengatakan kami tidak percaya akan Tuhan. Bohong mereka itu, sebetulnya mereka itu. Lalu apa yang kau percaya tentang ini semuanya? Kami hanya percaya adanya proses alam saja. Tidak ada penciptanya, ini hanya proses begitu saja terjadi. Apa istilahnya evolusi, perubahan perlahan demi perlahan sehingga terbentuklah semacam ini. Mereka sebetulnya telah menganggap sesuatu yang besar namanya proses. Dia sendiri tidak tahu proses itu kayak apa. Apa proses? <laughs> Jadi memang semuanya manusia yang berakal mencari yang namanya Tuhan. Tidak bisa tidak. Dimanapun manusia itu berada mencari namanya Tuhan. Itu namanya fitrah. Maka dengan akalnya bisa mencari Tuhan. Akan tapi untuk sampai kepada hakikat apa untuk sampai kepada keyakinan Tuhan yang benar harus dibarengi dengan syariat. Itulah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaati. Ash'ariyati, Maturidiyati. Baik, percaya adanya Tuhan. Orang Arab percaya adanya Tuhan. Orang Yunani percaya adanya Tuhan. Orang Mesir percaya adanya Tuhan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, baik. mereka percaya adanya Tuhan Tuhan. Persi menyembah api bertahun-tahun. Dan meyakini api itu adalah Tuhan mereka. Ada Tuhan hitam, Tuhan hitam putih, dan seterusnya. Baik, uh, akan tetapi, untuk sampai kepada yang namanya Tuhan Allah, kenal Tuhan Allah, maka itu adalah bimbingan syariat. Tapi lihat, orang tidak cukup mengetahui bahasanya itu adalah Tuhannya Allah kalau tidak menggunakan akalnya. Nanti insya Allah yang akan dibahas menggunakan akalnya agar sampai kepada Tuhan Allah. Sebab ada orang yang menganggap Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang, yaitu tadi yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, seperti dewa-dewi, mungkin Tuhan seperti manusia dan sebagainya. Padahal dia menyebut nama Allah, Allah. Maka perlu belajar ilmu akidah asyariah ini agar tidak masuk pada kesesatan kaum mujassimah, kaum musyabbihah, hasyawiyah dan seterusnya. Jadi harus belajar, jangan sampai dikira Tuhan ya, mempercayai adanya Tuhan rupanya apa? Dia punya punya masa lalu akidah, punya masa lalu keyakinan, hanya dirubah namanya toh akan tapi keyakinannya masih sama. Disebut namanya Tuhan Allah akan tapi yang diyakini adalah keyakinan-keyakinan yang ada di dalam otaknya dan dalam hatinya yang selama ini sebelum datangnya Islam. Maka perlu namanya an-nadhar nanti insyaallah. Nadhar itu menggunakan akalnya, untuk bisa merenungi Tuhan Allah itu punya sifat-sifat seperti ini, ini, ini, ini, ini, ini, maka secara otomatis akan memangkas keyakinan-keyakinan masa lalu yang ada di dalam dirinya, di dalam otak dan hatinya. Baik. Wabakunna mu'adzimina hatta nab'atha rasulah. Allah Maha Kasih. Tidak akan menyiksa hambanya kecuali sudah ada utusan. Dan ketahuilah Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang utusan. Maka yang perlu diyakini, keyakinan yang ada pada akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwasanya ayah bunda Nabi Muhammad di surga. Ayah bunda Nabi Muhammad ada di surga. Kok ada orang akhir zaman, kok usilnya menyebut bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Hujahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Dalam riwayat lain apa? Ista'adantu rabbi an astaghfir li ummi. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk minta ampun untuk aku minta ampun kepada Allah untuk ibundaku. Falam ya'dan li. Allah tidak mengizinkan kepadaku. Hadis juga riwayat Muslim. Ini menunjukkan kalau bapak ibu Nabi Muhammad adalah kafir. Ini adalah yang mereka sampaikan. Ketahuilah, dalam berhujjah bukan dengan hawa nafsu. Di sini ada kekuatan hujjah, ada dalil. Ketahuilah kalau sudah yang namanya Al-Qur'an, dia adalah punya punya pangkat hujjah yang paling tinggi. Qat'iyul wurud, pasti benarnya kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa makunna mu'adzibina qatiyud dalalati. Dalalahnya sangat jelas. Tidak usah diragukan. Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum ada utusan. Dan hadis yang mutawatir, apa ada riwayat riwayat Al-Qur'an semuanya mutawatir, qat'i, tidak mungkin salah yang mengingkari Al-Qur'an satu ayat pun dia kafir. Akan tapi dengan inna abi wa abaka finnar itu adalah khabar ahad. Khabar ahad adalah satu berita biarpun sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi khobar itu ada namanya mutawatir dan ahad. Selain mutawatir namanya ahad. Ahad di dalamnya adalah termasuk uh, gharib, termasuk aziz, termasuk masyhur. Itu adalah termasuk ah, ahad. Yang perawinya satu atau perawinya dua lebih atau tiga ke atas asalkan sampai, sampai derajat mutawatir, maka itu adalah disebut sebagai uh, ahad. Yang ahad itu adalah urutnya tidak sampai derajat yakin seyakin yakinnya akan kebenarannya akan tapi don dugaan besar bahasanya riwayat itu adalah benar tapi tidak bisa sampai derajat yakin tidak qat'iyul wurudi tidak bisa dikatakan bahasanya riwayat ini adalah qat'iyul wurudi pasti benarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi dugaan benar bahasanya ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik kemudian ditanding ini riwayat kalau Al-Qur'an sudah pasti benarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah karena ini adalah Al-Qur'an Kemudian lihat ada terjih. Jika ada ayat yang bertentangan, ayat yang ya, ada yang berbenturan, sesaat sesaat dikatakan bahasanya Allah tidak akan menyiksa. Lah kalau Allah menyiksa setelah itu bagaimana ini? Di neraka kan disiksa oleh Allah, maka namanya at Mana yang perlu dahulukan di antara dua riwayat tersebut? Semua ahli nazar, ahli istidlal, ahli istimbat, pakar-pakar ilmu semuanya mengerti bahwasanya hujah yang lemah tidak akan bisa mengalahkan hujah yang kuat. Kalau sudah Al-Quran tidak akan bisa dikalahkan. Ini bukan bab nasih mansoh. Memang dalam akidah kita, eh, dalam pemahaman eh, ahli sunnah wal jamaah, asyariyah, maturidiyah, kemudian juga madhab, madhahibul arba'ah bahwasanya nasih mansoh bisa saja terjadi Al-Quran dinasih, dihapus oleh yang namanya hadis. Tapi ini bukan bab nasih mansoh. Akan tapi di sini adalah bab tarjih. Kalau nasih mansoh itu kan harus diketahui mana yang lebih dahulu. Tapi di sini bab tarjih bahwasanya Hadis ayat yang mengatakan wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah ini adalah berlaku dan masih berlaku bukan dihapus oleh hadis inna abaka wa abi finnar. Inna abi wa abaka finnar bukan. Maka terjehnya begini. Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibina itu adalah jelas-jelas qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurudi punya dua kotak. Kotaknya di dua sisi. Dari datangnya pasti maknanya juga sangat jelas. Mau ditanding dengan yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah dhanniyul wurudi, dhann. Tidak yakin kebenarannya akan tapi diduga benar itu adalah diduga kuat bahwasanya itu adalah benar. Ditanding maka muncullah yang kuat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka maka dengan begitu uh, sangat jelas bahwasanya hujjahnya ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah mengatakan bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad SAW adalah di dalam di dalam surga. Termasuk nanti akan dikembangkan masa orang yang hidup di tengah hutan yang tidak pernah mendapatkan seruan, anak kecil yang meninggal dunia. Bukan masuk neraka lalu nerakanya tidak panas, itu bukan. Itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi tidak bisa dibawa, tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina. Sungguh aku tidak akan menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan menyiksa. Jadi anak kecil yang meninggal surga, biarpun anaknya orang kafir, karena apa? Dia adalah belum mukhatab bil akidah bil syariati. Karena mereka belum punya kewajiban apapun terhadap syariat. Anaknya orang kafir meninggal masuk surga. Mana orang yang di tengah hutan sana yang tidak pernah mendengar syariat Nabi Muhammad dengar Islam mati masuk sur surga dan begitu seterusnya. Karena mereka tidak pernah ada nabi yang mengajarnya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah punya nabi lalu mereka menyelewengkan agamanya. Kaum Nasrani, Yahudi dan sebagainya menyelewengkan agama nabi-nabi mereka ini adalah keluar dari dari iman, mereka kafir. Jangan dikatakan mereka tidak kafir. Al-Qur'an sudah menjelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab kafir selesai. Ada sekarang yang mencoba mengotak-atik pula ahli kitab juga muslim mukmin. Bagaimana Al-Qur'an lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin sejajar. Adapun masalah perilaku kita dengan mereka malah lain. Ini urusan hukum di hadapan Allah. Adapun perilaku kita dengan mereka tetap kita dihimbau untuk berhubungan baik dengan mereka. Ini baik. Jadi bapak ibu Nabi Muhammad adalah di dalam surga dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada riwayat-riwayat maudhu biarpun disebutkan oleh orang-orang besar seperti misalnya Imam Al-Baijuri rahimahullah taala menyebutkan dalam Syarah Jawharatul Tauhid Imam Baijuri menukil bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis palsu, hadis yang tidak boleh dipakai. Biarpun adalah yang membawa adalah imam kita dalam dalam fikih, imam kita dalam akidah, ketahuilah kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jadi jangan menggunakan bahwasanya Nabi Muhammad menghidupkan lagi bapaknya, ayah ibunda Rasulullah dihidupkan kembali, kemudian bersyahadat. Sebab omongan ini yang dibersandarkan hadis palsu ini, atau kalau dikatakan hadis do'if ini, ini akan membatalkan kaidah yang sudah kita bangun bahwasanya orang ahli fatrah adalah di surga. Ini makanya jangan membawa riwayat itu. Hati-hati ini. Makanya ini harus di dalam berakidah kita harus memilah-milah. Tidak bukan dihidupkan. Itu adalah riwayat tidak benar. Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di surga dan tidak pernah dihidupkan kembali. Biarpun tidak dihidupkan tapi tempatnya di mana? Di surga. Selesai. Ini ada sebagian yang yang begitu asik menukil tidak jelas riwayatnya dari mana. Tidak ada yang mengatakan hadis itu adalah sahih bahwasanya fa'inan nabi SAW ahya walidayhi fa'yashada yashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasul. Tidak itu adalah riwayat yang tidak benar, maka jangan digunakan ini. Ini termasuk kritik kepada diri kita, akidah kita. Karena ini senjata makan tuan. Sebab apa yang sudah kita jelaskan bahwasanya masa fatrah adalah selamat mereka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak adanya utusan orang Mekah waktu itu, mereka adalah selamat, akan dihancurkan dengan kalimat yang akhir ini. Berarti kenapa kok harus sampai dihidupkan? Kembali ayah ibundanya Nabi Muhammad SAW. Kalau harus dihidupkan berarti keyakinan yang kita bangun tadi adalah salah. Dan memang tidak ada riwayat yang benar itu. Akan tapi apalagi ditambah dengan ahli kasyuf bahasanya. Kalau di dalam kitab Bejuri dikatakan ini termasuk babel kasyaf dan sebagainya. Oh tidak, hadis ini adalah memang tidak benar, tidak kuat, doif. akan tapi menurut ahli kasyaf hadis ini adalah sahih. Ketahuilah, agama kita tidak dibangun dengan kasyaf. Dan tidak dibangun dengan ilham. Kasyaf dan ilham tidak bisa dipakai kecuali sesuai dengan syariat. Kecuali sesuai dengan syariat. Kasyaf tidak bisa dipakai. Nanti semua orang akan akan mengaku, aku dapat kasyaf, kasyaf, kasyaf, aku dapat ilham, ilham, ilham. Tidak. Kalau ada seorang wali besar saat ini punya ilhamat, ilham atau punya kasyaf, kita bisa mengikuti asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Nabi saw Kalau bertentangan tidak bisa dipakai. Jadi dibahas oleh pakar usul fikih, apakah kasyaf bisa dipakai, apakah ilham bisa dipakai? Tidak. Ilham dan kasyaf tidak boleh dipakai urusan akidah lagi. Akan tapi ada sebagian hamba Allah yang diberi oleh Allah kasab. Kasab atau Rabbani. Allah membuka hatinya, Allah bukakan itu semuanya. Tapi tidak boleh kasyaf itu bertentangan dengan syariat. Kalau ada kasyaf bertentangan dengan syariat, pasti batil itu. Makanya ada kasyaf, misalnya bertemu Nabi SAW dalam mimpi mengajarkan satu syariat. Maka boleh di saat kita bangun, atau kita sadar, atau waktu itu mimpi, kita boleh bangun mengamalkan ini, asalkan di luar sana ada syariat juga yang sesuai. Kalau tiba-tiba datang kepada kita mengatakan, bagimu halal minum khamar. Ah, bangun, tidak boleh kita minum khamar. Tidak boleh beralasan, aku ketemu Rasulullah. Rasulullah mengizinkan saya minum khamar. Tidak ada. Tetap innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Ini harus paham ya. Jadi tidak pakai kasyaf. Jadi ini harus, karena apa? Kita harus tutup celah bagaimana musuh-musuh Allah nanti akan menghancurkan kita, mengkritiki kita. Jadi, Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di surga dan selesai. Kemudian setelah itu, Setelah itu uh, ada riwayat-riwayat tentang dalam Al-Quran sendiri disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Nabi juga mengatakan umir an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah. Bahasanya disuruh perintahkan kita untuk mengajak orang kalau mereka bandel memerangi kita, kita pun harus perangi mereka. Kalau tidak juga tidak. Sampai apa? Sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini jadi mereka eh, hamba-hamba uh, ini ini mengenal kita mengenal Allah, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Yang kita kenalkan Allah orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kita kenalkan Allah kok mereka tidak mau, maka itu baru dihukumi ka? kafir. Kemudian di sana ada pembahasan lagi sebelum kita melanjutkan namanya syarah, mungkin kita perlebar saja. Siapa sih yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu? Sebab sekarang ada klaim orang paling benar. Sehingga mengatakan Islammu belum benar, kamu harus bersyahadat lagi. Ini ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh. <laughs> Di situ ada pembahasan bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat untuk dianggap kalau dirinya itu adalah orang yang beriman atau masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembahasan kalimat syahadat itu hanya berlaku untuk orang kafir dan orang murtad. Orang kafir yang pertama, yang kedua adalah orang murtad. Adapun anaknya orang yang beriman sampai kapanpun dia adalah orang yang beriman asalkan tidak murtad. Asalkan kita apa orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkan mereka dari iman dan Islam. Jadi pembahasan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat itu berlaku untuk siapa? Untuk orang kafir, mengenal syariat Nabi Muhammad, kemudian dia harus bersyahadat kalau ingin masuk Islam atau orang murtad. Ada orang murtad. Orang murtad kalau ingin kembali kepada Islam maka dia harus dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka anaknya seorang muslim maka dia akan tetap dihukumi sebagai seorang muslim biarpun tidak bersyahadat. Biarpun tidak bersyahadat. Ini adalah masalah kalimat syahadat. Sehingga begitu lucu ya, tadi sebagian orang mengatakan Islammu belum benar. Maka kamu harus bersyahadat dulu. Memang kenapa? Saya melakukan kemurtatan atau gimana? Kecuali memang terbukti orang tersebut melakukan kemur kemurtadan. Tidak mengakui nah, ada nabi setelah nabi, bolehlah. Atau merendahkan Nabi Muhammad, murtad. Bukan boleh, harus kalau mengakui nabi setelah nabi, murtad ya. Atau mengatakan mencaci Nabi Muhammad saw, alaihi murtad mengatakan Al-Quran bukan wahyu murtad, maka dia harus segera bersyahadat an la ilallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Baik ini. Jadi yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu adalah siapa? Orang kafir yang pertama, yang kedua adalah orang mur, murtad. Kalau anaknya orang Islam sepanjang masa mereka adalah Islam. Tidak bisa tidak. Mereka pasti Islam. Anaknya seorang Islam. Baik kemudian di situ sebenarnya ada pembahasan panjang masuk kepada eh, paman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum masuk kita, sebab ada juga orang usil paman Rasulullah di neraka dan sebagainya. Ada orang usil kayak kurang kerjaan aja. Kita perlu banyak yang dibahas sekarang kita membahas tiba-tiba ada orang membahas sesuatu yang yang yang tidak ada hubungannya dengan dengan keselamatan kita di akhirat, yaitu membahas tentang paman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah paman dan Nabi dikatakan bahwasanya dia di dalam neraka juga ada riwayat dari Nabi SAW atau Muslim atau Bukhari dan seterusnya. Sebetulnya itu masuk pembahasan, mohon maaf ini mungkin sedikit panjang masalah asyhadu alla ilallah ini agar yakin agar kita tidak sesat-sesat salah bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat mengucapkan dengan lidah untuk dikatakan seorang itu sebagai orang yang beriman dan berislam Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat bagi orang kafir tadi yang ingin masuk Islam? Kalau seandainya ada orang kafir cukup percaya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah, tapi belum mengucapkan dengan lidahnya, bagaimana ini hukumnya? Dan ini berangkat dari taradudnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bertanya-tanya. Kalau ada seorang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya adalah kisah Abu Talib di sini. Dan mempercayai Nabi, membela Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, di dalam hatinya ada keimanan, cuman dia tidak mengucapkan dengan lidahnya. Apakah mungkin akan disiksa oleh Allah? Taradudnya Imam Bukhari, wa kaifa yukhalladu man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman? Gimana akan disiksa di dalam neraka orang yang di hatinya ada iman? Percaya kepada Allah. Dan ini adalah bainana wa bainallah, hanya kita dengan Allah saja. Bagaimana hukumnya? Maka dibahas oleh para pakar usul, usul akidah atau pakar usul fikih dalam bab fikih, bab usul fikih tersendiri hukmun nutq bisyahadataini hukumnya mengucapkan kalimat syahadat apakah yang pertama itu adalah syatrun minal imani atau itu adalah syartun minal imani apakah syatrun atau syartun memang akidah kadang perlu perlu penekanan di sini supaya ya mohon maaf mungkin ada apalagi kalau pagi-pagi ini kecampuran ngantuk ini yang menjadi dia kan ah, mengucapkan kalimat syahadat itu syartun atau syatrun kalau syatr itu adalah bagian. Sesuatu satu kesatuan dibagi dua. Separuhnya adalah mengucapkan, separuhnya adalah dengan hati. Makanya syar, syatrun separuh. Maka menurut pendapat ini, maka siapapun yang beriman kepada Allah, kayak apapun beriman kepada Rasulullah, tapi kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka imannya tidak dianggap. Syatrun. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ini bagian. Bukan syarat. Bagian. Dan itu mahiyah. Hakikat hakikat keimanan itu harus terkumpulkan dua hal, yaitu iman dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan dengan lidahnya. Kalau ada orang mengucapkan dengan lidahnya asyhadu alla ilallah asyhadu muhammadar kalau hatinya tidak beriman, itu urusannya dengan Allah, dia orang munafik. Kita tidak berbicara hati. Urusan hati urusan manusia dengan Allah. Bagaimana hukum yang mengucapkan kalimat syahadat? Yang mengatakan bahasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun bagian. Bagian daripada iman. Syatrun. Maka yang mengucapkan bagian paruh. Nih, separuhnya adalah mengucapkan, separuhnya adalah dengan hati. Maka kalau ada orang hanya beriman dengan hatinya kok belum bersyahadat, maka tidak sah, tidak dianggap. Itu dianggap seperti rukun. Rukunnya ada dua, mengucapkan dan iman di dalam hati. Kalau rukunnya tidak terpenuhi bagaimana? Tidak sah seperti sholat, rukunnya tidak dipenuhi. Kecuali orang yang udur. Kalau orang udur mah jelas. Tidak bisa berbicara. Bisu. Nabi tidak perlu mengucapkan kalimat syahadat. Gimana mengucapkannya? Karena tidak dia, dia tidak bisa berbicara. Ini bagi orang yang bisa berbicara bagaimana dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Adalah syartun minal imani. Syaratnya iman syaratnya iman. Dan yang mengatakan ini adalah syaratnya iman dibagi dua. Yang pertama adalah syarat lisihatil iman. Yang pertama adalah mengatakan syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Yang kedua adalah syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyati. Yang kedua adalah syarat untuk diberlakukan hukum di dunia sebagai ahli iman. Ahli Islam. Yang pertama syarat li sihatil iman yang mengatakan ini adalah syarat sahnya iman artinya kalau ada orang beriman dengan hatinya lalu tidak mengucapkan dengan kalimat syahadat maka tidak sah. Karena syarat sahnya tidak di dijalankan yaitu tidak bersyahadat. Maka ini hasilnya sama dengan pendapat yang pertama tadi. Orang beriman kaya apapun dia tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama dan salah satu dari pendapat yang kedua. Pendapat kedua dibagi dua lagi kan? Pendapat yang kedua dari pendapat yang keduanya, pembagian. Pendapat yang kedua, bagian yang kedua adalah syarat ijra'il ahkam ad-dunyawiyati untuk diberlakukan di dunia. Sehingga kalau ada orang kafir biarpun di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kalau belum berkali mengucapkan, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka ketahuilah kita tidak boleh menikahkan putri kita dengannya. Kalau mati jangan digubur, di kuburannya kaum muslimin, karena dia masih ka, kafir. Sebab hanya iman di dalam hatinya, belum dengan apa? Dengan belum dengan lidahnya. Maka ini adalah syarat li untuk dihukumi di dunia sebagai ahli iman. Dihukumi di dunia sebagai ahli ahli iman. Maka kalaupun dia mengatakan di dalam hatinya urusannya dengan Allah, akan tapi secara zahir kita pakai ini. Maka dari itu siapapun yang tidak bersyahadat dari orang kafir tidak bisa kita anggap sebagai orang muslim mukmin. Kalaupun mati dikubur di tempatnya orang kafir. Tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin mukminin di kuburannya kaum muslimin mukminin tidak. Dan tidak boleh kita untuk saling menikahkan anak kita dengannya. Nah, dan tidak saling mewarisi dengan anaknya kalau ada anak yang beragama Islam. Maka ini, nah ini ada tiga pendapat berarti. Ya yang terakhir ini adalah li ijra'i ahkam ad-dunyawiyah maksudnya apa? Yang namanya mengucapkan kalimat syahadat itu menurut pendapat yang terakhir yang ketiga itu hanya untuk dianggap di dunia itu kalau mereka adalah saudara kita seagama. Artinya apa? Imannya sudah dianggap kalaupun seandainya dia tidak mengucapkan kalimat syahadat cuman di dunia tidak diperlakukan sebagai seorang ahli Islam, ahli iman. Ala? jelas ya? Imannya dianggap. Maka ini bisa kita terapkan kepada dan kita kepada paman dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat secara lahir berjuang untuk Rasulullah, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi syair-syair yang ditemukan syairnya Abu Talib adalah syair yang menyanjung Nabi. Bahkan dikatakan tidak ada agama sebaik agama anak-anak saudaraku ini. Dan perjuangannya, masya Allah, maka mungkin sekali di dalam hati ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di hadapan Allah, ia insya Allah termasuk orang yang yang bakal selamat. Kalaupun masuk neraka, tidak akan layu khallat. Tidak akan diabadikan di dalam neraka. Karena di dalam hatinya ada keimanan. Bahkan dalam hadis tentang Abu Talib di dalam neraka itu, sandal apa kakinya menginjakkan neraka, ternyata ubun-ubunnya mendidih. Tidak hancur semuanya. Ini menunjukkan bahasanya tidak semuanya hancur, Bahkan dia adalah termasuk ahli iman, ahli Islam. Itu menurut pendapat yang kita. Jadi jadi masih ada celah bagi kita untuk berhusnudzon bahwasanya paman dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk kita masukkan sebagai orang yang insya Allah nanti selamat di akhirat dan akan diangkat dari dari neraka. Nah ini, jadi termasuk ahli iman biarpun tidak mengucapkan dengan dahnya ahli iman menurut versi pendapat yang ketiga tadi. Perlunya apa kita menghadirkan yang demikian ini agar kita bisa berprasangka baik dan seterusnya. Kalau memang hari ini ada orang beriman dengan hatinya, lalu kemudian dia belum belum mau mengucapkan kalimat syahadat, dia kita hukumi di dunia sebagai apa orang? Orang kafir jelas, akan tapi urusan dengan Allah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada tanda-tanda perjuangannya untuk um-, umat Nabi Muhammad, perjuangannya untuk Rasulullah seperti Abu Thalib. Kemudian ada pembahasan lagi, apakah orang di saat ingin masuk Islam itu harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Hilaf di para imam, Imam ini Imam Haromain dan seterusnya. Hilaf dalam hal ini. Ada yang mengatakan harus mengucapkan kalimat syahadat. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada. Ada yang cukup mengatakan bahasanya kamu beriman dengan Muhammad? Ya. Beriman kepada Allah? Ya. Itu juga. Ada ungkapan-ungkapan dalam bentuk syairnya yang menyanjung Nabi, menyanjung agama Nabi, termasuk dianggap. Ini ada yang mengatakan semacam itu. Jadi celah untuk memasukkan Abu Talib kepada Islam masih banyak. Masih mungkin sekali. Maka dari itu sudahlah. Ada dua pilihan. Kalau kita ingin membahas, membahas dengan cara semacam ini. Atau kita tinggal, tidak usah membahas. Kadang-kadang dibahas paman Nabi, paman Nabi, paman Nabi, paman Nabi. Memang waktu itu Allah menurunkan Al-Quran. Inna lantahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha' Engkau tidak akan memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Betul, betul Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Nabi Muhammad cinta. Akan tapi kenapa itu harus Abu Thalib? Dan itu untuk kita semuanya. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Biarpun itu orang yang sangat kita cintai, kalau Allah tidak menghendaki memberikan hidayah kepada mereka, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Baik intinya, ayo kita prasangka baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lukai hati Nabi dengan menyebut bapak ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di neraka. Kemudian kita membahas sesuatu yang tidak penting Abu Talib di dalam neraka dan seterusnya tidak abadi kekal di neraka. Rasulullah suatu ketika mendengar kabar di saat duduk dengan para sahabat Nabi kedengar, ke, ke, ke, mendengar kabar bahwasanya ada Ikrimah. Ikrimah itu adalah salah satu sahabat besar Nabi dan beliau adalah putra dari Abu Jahal, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para sahabat Nabi dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka semakin cinta kepada Rasulullah semakin benci kepada Abu Abu Jahal. Sehingga mereka terbawa arus membicarakan Abu Jahal tentang kekafirannya dan seterusnya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa perkataan Nabi kepada sahabat Nabi di saat mendengar Ikrimah mau datang? Kufu an Abi Jahlin takrimata li Ikrimata. Jangan kau sebut Abu Jahal ya untuk menjaga hatinya Ikrimah. Allah, sekarang Bapak Ibu Nabi dibahas ini model-model apa? Ya, jelas ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita hadirkan di dalam pembahasan akidah. Kemudian yang namanya kemudian setelah itu di sini dibahas pakar akidah wajib ala kulli mukallafin kemarin sudah kita mulai wajib ala kulli mukallafin syar'an wajib syar'i wajib syar'i secara syariat kita wajib mengetahui tentang hal-hal yang harus kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat wajib Allah. Kemudian kita harus tahu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Nabi dan sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan juga sifat-sifat yang jais. Ingat bahasanya 20 dari sifat 20 yang akan disebutkan itu bukan bukan itu semuanya. Lihat dalam takbirnya. Famimma ini loh ya. Kalau kita sambut lanjutkan famimma yajibu. Di antara yang wajib. Jadi 20 sifat yang selama ini kita yakini bukan semuanya. Tapi uniknya orang itu kalau menuduh itu mencari-cari kesalahan. Kenapa itu Al-Ash'ari dan pengikutnya roh itu kok membatasi sifat Allah cuma 20? Itu dari mana pemikiran itu? Innalillah. Imam Abu Hasan Ash'ari dan pengikutnya tidak membatasi sifat 20. Hanya beliau mengambil sebagian dari sifat-sifat Allah 20. Kenapa harus 20? Karena dari sifat 20 itulah yang menimbulkan satu uh, ber, ber, ber, dialog panjang antara akidah. Antara akidah Islam dengan akidah di luar Islam. Dan di dalam akidah Islam sendiri tersesat di saat mereka memahami sifat 20 ini. Adapun yang lainnya aman-aman saja. Pada zamannya karena muncul Mu'tazilah waktu itu. Ada Qadariyah, Jabariyah. Kemudian Mu'tazilah berasal Asyari sendiri kepada belajar dengan Abu Ali Al-Jubai, ayahanda bapak tiri dan kita tidak mengatakan Mu'tazilah keluar dari Islam, tidak. Mu'tazilah insya Allah termasuk min ahli iman, cuman mereka telah sesat dengan beberapa pemikiran akidah. Sebab nanti ada satu pembahasan yang ini barangkali nanti kalau lupa diingatkan bahwasanya lazimul madhab laisa madhab. Lazimul madhab laisa madhab ini juga pembahasan penting, kadang kita lupa. Suka menyimpulkan orang itu langsung kita katakan kafir hanya gara-gara dia mengucapkan yang semacam itu. Lazimul madhab laisa madhab alas. Menurut pendapat yang dikukuhkan. Baik. Termasuk kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui adalah mengetahui sifat-sifat 20. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat ini semuanya, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana caranya? Apakah kita harus mengetahui dalil-dalilnya dan sebagainya? Maka nanti akan dibahas kalau masih ada waktu. Imannya orang yang bertaklid itu diterima atau tidak? Di dalam akidah tidak ada taklid. Di dalam furu' ya ada taklid. Tapi di dalam akidah tidak ada taklid. Akidah tidak ada taklid. Sehingga di situ ada pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa taklid di dalam urusan akidah tidak diterima. Dan itu adalah pendapat Imam Sanusi di dalam Sarah Kubronya. Tapi dalam Sarah Suhura Imam Sanusi sudah berbeda. Ternyata perbedaan ini ditapili oleh pengikut-pengikut Imam Sanusi. Kalau ada orang beriman dengan taklid yang pertama, imannya seorang mukallid taklid di dalam akidah. Itu tidak diterima. Misalnya, bagaimana kau iman kepada Allah? Ya, Pak, saya dengar orang ngomong Allah, Allah, saya ikut-ikutan. Itu aja. Tidak pernah berpikir. Maka yang pertama mengatakan bahasanya imannya seorang mukallid, orang taklid dalam iman tidak diterima. Yang kedua adalah imannya seorang mukallid itu diterima akan tapi maksiat dosa dia. Karena dia telah tidak menggunakan akalnya. Asalkan imannya al-jazim. Al-i'tiqad al-jazim, keyakinahnya harus jazim. Ma'al-iz'an. Dengan kesadaran di hatinya untuk mengikutinya. Al-i'tiqad al-jazim, yakin. Bukan ikut, yakin bahasa Tuhan kita adalah Allah. Seorang awam mengatakan Tuhanku adalah Allah. Yakin, saya yakin-yakinnya. Dari mana kamu tahu begitu? Ya pokoknya ada orang ngomong gitu, saya ngikut. Maka menurut pendapat yang kedua, taklid. Taklid hidupnya seorang dalam berakidah, maka di sini akan dianggap tapi bermaksiat. Yang ketiga, dan ini pendapat yang ditarjih. Yang dikedepankan pendapat yang ketiga adalah taklid di dalam berakidah adalah sah tapi maksiat bagi orang yang bisa berpikir dan punya kesempatan untuk berpikir, merenung. Masih bisa ngaji nggak mau ngaji, nah, dosa. Insya Allah hari ini kita akan terbebas dari dosa karena kita belajar nih, termasuk yang mendengar di mana-mana belajar nih, keluar dari dosa ini. Akan tapi bagi orang yang memang tidak mampu berpikir, tidak dong, dosa. Pendapat yang keempat adalah mutlak tidak dosa. Pendapat yang kelima adalah haram dan ini jauh dari benar. Bagaimana menggunakan otaknya adalah haram, ini adalah dari dari kebenaran. Maka pendapat yang dikukuhkan adalah ini. Bertaklid di dalam urusan akidah adalah sah. Imannya dianggap. Cuman berdosa bagi orang yang bisa berpikir. Bisa punya akal. Akan tapi bagi orang yang akalnya lemah, tidak. Tidak, tidak dosa. Cuman bagaimana menggabungkan dengan pendapat yang pernah dinukil dari Imam As-Sanusi dalam syarah kubranya bahwasanya seseorang yang bertaklid mutlak tidak sah sebab iman tidak bisa dengan taklid. Harus tahu dalilnya. Maka dibahas. Dijelaskan ditemukan dua pendapat ini, pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua dan ketiga. Menurut ulama yang mencoba menggabungkan ini mengatakan bahwasanya betul kalau ada seseorang beriman tanpa hujjah, hujjahnya hujjah ijmaliyah, global. Kalau dia tidak mengerti hujah secara global, maka dia tetap tidak dianggap. Maka dari itu kita wajib mengetahui hujah bahwasanya Allah ada itu global. Tidak harus detail seperti cara berhujahnya orang-orang yang ngerti ilmu mantek. Dialog falsafah. Ada mukaddimah sukura, mukaddimah kubro, kemudian natijah, bukan seperti itu. Akan lebih cukup seperti seorang Arabi, seorang pegunungan yang ditanya oleh seorang imam, kalau eh, ada riwayat mengatakan Asmu'i, ada yang mengatakan yang lainnya, Seorang awam ditanya bagaimana kau percaya akan adanya Tuhan Allah. Tidak boleh mengatakan yang penting aku percaya itu taklid buta. Tapi orang tersebut berhujah. Kalau ada kotoran unta, pasti tadi ada on, unta. Kalau ada bekas kaki berjalan, berarti tadi ada orang berjalan di atasnya. Maknanya apa? Oh, ada bentuk semesta, jagat raya kayak begini, pasti ada yang menciptakannya. Global kayak begitu. Biarpun nggak pakai dialog mantikiah seperti yang akan kita pelajari. Maka yang kita pelajari ini mengukuhkan. Untuk kita menggugurkan kita dari keharaman, agar kita tidak dosa, maka kita akan pelajari ini semuanya. Insya Allah. Ini beberapa hal yang harus kita ketahui tentang imannya seorang mukallid. Jadi taklid di dalam iman itu adalah di dalam kitab uh, eh, Jawharut Tauhid di situ juga terdid. Terdid di situ bukan ragu ya. Imannya seorang mukallid adalah fi terdid, bukan dalam keraguan, tidak. Terdid itu adalah perbedaan para ulama. Kalau dikatakan ragu nggak ada, iman nggak ada ragu. Iman tidak ada ragu. Kemudian nanti ada pembahasan lagi. Pembahasan lagi apakah aliman yazid wa Yangkus? Jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan aliman yazid wa Yangkus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Ya, ini terlalu banyak ini Masya Allah. Hari ini banyak, memang harus begitu. Mungkin nanti diulang lagi, diulang lagi. Jelas jadi mukallid. Maka dari itu kita jangan taklid dalam berakidah. Kita harus tahu hujahnya. Dan hujah di sini termasuk hujah akliyah tidak bukan hujah syariah. Kalau hujah syariah mungkin masih salah. Hujah syariah itu adalah bagi orang yang sudah ber, beriman. Kalau belum beriman memang nanti harus dengan akalnya. Makanya yang kita antisipasi adalah sebagian orang yang mengakui Tuhan Allah tapi keyakinannya adalah Tuhan Allah ada di kahyangan. Karena dulu dia sering nonton Barata Yuda misalnya. Atau Ramayana. Atau keyakinan dia. Makanya bukan itu. Coba kalau ada orang kafir katakan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Wa'lamu annahu la ilallah kata ilah saya Tuhanmu adalah Allah. Mereka tidak ngerti Allah. Wong mereka tidak percaya dengan Al Al-Qur'an. Bagaimana bisa, bagaimana bisa membawa orang kepada Al-Qur'an bagi orang yang belum kenal Al-Qur'an? Memang hidayah kadang diberikan oleh Allah begitu saja tiba-tiba ada orang masuk Islam. Tapi ini berdialog dengan orang yang mereka juga punya keyakinan, mereka juga punya kitab suci, mereka juga tentang konsep ketuhanan di dalam agama mereka ada, maka didiskusikan, ayo berbicara. Hai para filosof, hai para pakar-pakar akidah di agama lain, ayo didiskusikan tentang konsep ketuhanan. Menurut ente seperti apa? Menurut saya seperti apa? Didiskusikan. Mereka mikir. Nah, itulah. Baru setelah itu, wah, Islam berarti yang benar. Tuhan harus maha tunggal. Dan tunggal di sini seperti apa? Bukan tiga adalah satu, satu sama dengan tiga. Nggak ketemu. Matematiknya bagaimana? Kan begitu. Tiga dari dulu juga tiga Tiga. Satu adalah sah, satu. Bukan tiga dalam satu, satu adalah tiga. Tidak ada. Jadi satu Tuhan Maha Tunggal. Tuhan Maha Tunggal. Nanti dibahas tentang untuk nafil kumum al-khamsah itu. Maka eh, ini, ini pembahasan panjang. Insyaallah makanya ini harus hati-hati. Belajar akidah itu pelan harus ada. Tidak ngantuk yang pertama. Ya. Juga kan, nanti sini. Ini kalau udah ngantuk hilang tiba-tiba ngomong apa tadi? Baik uh, apa tadi? Taklid. Al-iman yazid wa khus Iman bertambah dan berkurang. Sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan kebanyakan Hanafiyah adalah Maturidiyah. Ini sebelum masuki syarah ya. Karena memang pembahasan-bahasan ini banyak. Kita hanya punya waktu 20 hari ini. <laughs> Harus tuntas ini. Dan pembahasan sangat panjang sekali. Al-iman yazid wa yankus. Menurut jumhur ulama jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati al iman yazidu wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Akan tapi menurut sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan al iman ya yazidu wa yangkus. Limadha li'anna iman sebab iman itu adalah qimmah, puncak keyakinan. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Akan tapi menurut kita adalah bertambah dan berkurang dan bertambah ditandai dengan banyaknya kita beribadah semakin dekat kepada Allah dan berkurang dengan gemarnya kita bermaksiat dan seterusnya. Mungkin kita perlu nih, biasanya ini pembahasan itu kok ada. Kadang-kadang untuk sampai kepada makna itu repot. Gimana ya kok iman tambah? Oh, saya yakin kok. Yakin ya yakin. Kenapa kok harus berkurang kan begitu? Bagaimana yakin yakin? Maka kita sederhanakan saja begini, misal suatu ketika kita mendengar sebuah kabar bahwasanya guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun akan datang ke Indonesia. Yang ngomong semua muridnya. Dan muridnya kan banyak ustadz-ustadz kiai-kiai. Kira-kira percaya enggak? Percaya. Yakin? Yang ngomong ratusan orang, yakin. Baik. Tahu-tahunya setelah itu ada tambahan. Ada telepon macam-macam, sudah nyampe bandara. Kita dengar informasi, Alhamdulillah Habib Abdullah sudah sampai bandara. Ada SMS masuk banyak. Kita telepon, bener nih, bener sampai bandara. Tambah yakin atau tidak? Kemudian langsung ke sudah nyampe ke pesantren Al-Bahjah. Lah, setelah itu apa? Kita datang rombongan orang yang sudah yakin tadi. Yakin nih, kalau tidak yakin tidak ya bakal datang kan? Yakin. Kemudian dengar suara Habib Abdullah Baharun gimana? Tambah ya? Yakin. Wah, benar tuh suaranya. Tambah ya? Yakin. Akhirnya masuk ke sini kelihatan beliau. Yakin atau tidak? Beda tidak yakin yang waktu melihat sama mendengar tadi? Beda itulah gambarannya sederhana Witso jangan nggak usah dialog mantek yang panjang-panjang ini. Awas-awas dialognya ahli kasyaf orang yang suka aneh-aneh. Bahasa ahli kasyaf, dia sendiri tidak kasyaf ya hanu ahli kasyaf musibah. Waduh. Syariat tidak ada yang aneh-aneh. Minum khamr neraka, sudah selesai. Nggak ada wali minum khamr ya. Nah, ini kita khawatir masalah ini dihubungkan dengan kasyaf. Bohong dusta. Ketemu Nabi Muhammad adalah hak, akan tapi kalau sudah berubah menjadi bualan-bualan hanya saya ketemu Rasulullah saya ketemu Sunan Gunung Jati saya ketemu wah, setiap malam cerita mimpi sama muridnya buku kitabnya tidak dibaca awas ini sesat nah, ini kita perlu hak ini kasyaf benar hak di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kasyaf cuman perlu kejujuran kita orang ngaku kasyaf siapa yang bisa ngecek Oh, apalagi kalau pengen dapat makom tinggi cukup Allah Semalam ketemu Rasulullah, nangis, pinter nangis dia. Oh, percaya enggak? Uh. Ah, Masya Rasulullah berpesan wili Hashim. Jangan hati-hati ya. Tidak kita ikut manhaj yang jelas, manhaj yang ahli akidah, syar'i. Pelajari syariat zahir dulu ini. Adapun masalah Allah memberikan kepada kita tentang dibuka hati tiba-tiba kasyaf kayak Imam Ali bin Abi Thalib la kushifa 'anil ghidha masdadtu yaqina. Maka kita perlu berbicara ilmu dengan kayak begitu coba difahamkan. Dipahamkan dengan gamblang, jelas, sederhana, insya Allah sampai. Memang al-iman yazid wa zid wa yangkus. Iman yazid wa kus Dan iman itu tiba-tiba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan bisa saja seorang awam imannya sangat kuat sekali. Karena dipilih oleh Allah. Tapi tetap bisa berhujjah. Sehingga kalau Allah dicaci marah, Nabi Muhammad dicaci lihat marah, ngangkat pedang itu orang. Padahal dia awam. Enggak pernah membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin nggak pernah membaca Maulid Nabi. Sekarang baca Maulid Nabi, Nabi dicaci pasti tenang saja. Ini kan aneh. Jadi keyakinan di dalam hati itu ada dibangun, apa terbangun di dalam hati. Allah memberikan. Allah Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi may yunib. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga Allah kadang memberikan hidayah itu di saat orang itu berusaha kayak ngaji begini nih. Tiba-tiba ada orang kuat iman di dalam. Itu kuat iman, masya Allah. Imanul ajaib. Ibu ibu kampung lihat imannya ajaib. Gak macam-macam dia. Tidak macam-macam. Justru biasanya dia sudah masuk dialog falsafah belajar akidah kayak begini, ilmunya ilmu akal. Karena senang dipandang oleh jamaahnya bahasanya, oh omongannya hebat sampai aku tidak faham. Nah, itu Nah, jadi nggak usah khususnya para santri kalau ngomong yang wajar saja sesuai dengan apa tunjuk ahli akidah syar'i. Tidak usah macam-macam ya. Hayalan-hayalan itu sudah lupakan semuanya. Ya, Kadang disebutkan kepada orang-orang besar, disebutkan kepada imam-imam besar kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, dinasihat kepada Syekhul Islam Zakaria al Ansori, disebutkan kepada Imam Ali Abu Bakar Sakran, dinisbatkan ada katanya cerita aneh-aneh dinisbatkan kepada eh, Imam Ghazali rahimahullah taala. Ada palsu dusta yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali rahimahullah taala. Tidak ada itu semuanya. Harus tahu bahasanya ilmu itu jelas. Jadi bukan dengan khayal itu ya, insyaallah ya. Jadi ingat kasyif ilham adalah benar, maka saya ingatkan tadi kenapa apa Banyak orang belajar akidah ternyata di kiliran masuk bab ilham sama kasyif, panjang ceritanya kemana mana ah, hanya akidahnya adalah bukan akidah yang benar, akidahnya akidah kasyif. ya. Al keyakinan itu dibangun dengan ilmu menggunakan akal, Menggunakan dalil syar'i dilihat nakalnya seperti apa baru nanti dicermati. Terus itu namanya nazar. Untuk wusul ilal ma'rifati nanti ada an-nazar lil wusul ilal ma'rifati. Kita menazar nazar itu menggunakan akal pikiran kita sampai kepada ma'rifah. Hakikat ma'rifah. Sampai suatu ketika ada dikisahkan bahwa ini ilmu adalah dengan begini ini. Bukan dengan mimpi. Ada Imam Mukri kalau tidak salah. Seorang kodi besar dia. Tiba-tiba ada orang ngadu kepada Imam Mukri. Pasalnya sapinya telah hilang. Dan Imam Mukri dan orang tersebut berkata, wahai Imam, sapiku telah hilang. Yang mencuri adalah ini. Ditunjuk orangnya. Kemudian Imam Mukri bertanya, Mana bukti kalau sapi itu milikmu? Ada orang yang tahu, minimal dua orang yang tahu kalau itu sapi milikmu? Kalau Saya tidak punya, tapi ini jelas milik saya. Oh, enggak bisa. Sohibul lihat. maka di tangannya siapa saya hukumi. Dan orang itu mengatakan ini sapi saya, bukan bukan bukan sapinya ini. Yang ngadu itu mencuri sapi saya. Makanya dihukumi oleh Imam Mukri bahasanya sapi bukan sapimu. Sapi tetap sapinya orang yang megang sapi tersebut. Makanya tiba-tiba dalam riwayat ada, di dalam kisah itu ada yang mimpi katanya Pak. Bahwasanya berdasarkan mimpi bahwasanya yang benar adalah sapi ini bukan miliknya orang ini, tapi orang yang ngadu tadi itu pencuri. Rupanya yang punya sapi itu adalah seorang kekasih Allah. Lalu mengutuk Imam Mukri kau akan ditelan oleh bumi. <laughs> ditelan oleh bumi separuh. Imam Mukri hanya berkata, Ya Rasulullah, aku hanya membela syariatmu. Syariat zahir terangkatlah. Jadi jangan khawatir membela syariat dahir Sudahlah, makanya santri-santri itu akan kita biasakan. Sudahlah dengan jangan dengan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Masal baca akidah ini. Ini baca akidah. Tak tahu akidahnya kenceng, aneh-anehnya kan? kenceng itu. Itu ada di sebagian pondok, sebagian ini. Aneh-aneh semua. nggak ada. Belajar begitu. Dan pun dihafal, dimengerti, difahami insyaallah semacam itu ya. Apa hubungannya dengan ini? Lah ini pembahasan tentang ini semuanya biasanya dihubungkan dengan urusan kasyaf mulai dari abawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun ada yang mengatakan bahasanya Bapak Ibu Nabi Muhammad ada di surga, ada orang ketemu kita. Ah, Nabi Muhammad menemui kita di dalam mimpi, Bapak Ibu Nabi Muhammad di dalam surga. Kita percaya bukan karena omongan Nabi Muhammad di dalam mimpi kita, tapi apa? Dengan hujah syar'iyah. Baik. Hujah syar syariah. Adapun orang mimpi ketemu Rasul adalah hak. Dan kalau ada orang ketemu Nabi Muhammad yaqdhah adalah hak. Man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqinan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kenapa kita tekankan di sini supaya kita terbebas dari hal aneh itu biar bisa cerdas nanti biar dia konsen nanti itu hayalan hayalan hayalan hayalan akhirnya nggak ketemu judulnya. Akidah menggunakan akal, nobor akal gunakan. Baik itu saja insyaallah. Tadi ada beberapa permasalahan yang pelik ya, semoga bisa kita ikat dalam catatan, kita hafal, kita rasakan. Dan pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita lanjutkan dengan mengenal sifat-sifat Allah. Dan banyak permasalahan insya Allah yang akan kita hadirkan berkenaan dengan ini. Sebelum kita masuk, sebab kalau sudah masuk ini nanti agak uh, panjang lagi tentang wujud Allah, kidam, bako, itu panjang itu dialog. Ini mukadimah-mukadimah panjang sangat penting. Akan tapi ketahuilah kita akan semakin yakin dengan apa yang dicentrehkan oleh para ulama. Kalau mukaddimah ini kita sudah sudah paham ini saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kekuatan iman dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan dengan ahli iman. Dan semoga Allah menjaga kita dari ketersesatan. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan para pecinta-cinta beliau. Di surga nanti. Panjang umur, sehat walafiat. Mendapatkan segala kemudahan. Al-Fatihah. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وعبانك